Masih ingat pertanyaannya? Suami pulang dari safar, istri baru selesai haid. Ketika keduanya melakukan hubungan badan, umpamanya pulang safar sampai rumah jam 3 sore, melihat istrinya berdandan, wah syahwat memuncak bang. Ini sudah sebulan gak ketemu Nah. Apa hukumnya jika lo keduanya melakukan hubungan badan? Jawabannya boleh kata Syekh Ibn Taimin. Diperbolehkan. Kenapa? Karena sang istri di hari itu walaupun dia mukim tetapi dia baru saja terkena haid, yakni dia baru suci dari haid. Karena itu syarat yang ketujuh atau yang keenam Orang yang terkena kewajiban puasa adalah bersih dari haid dan nifas. Ini khusus bagi wanita. Ketika dia masih haid dari itu, dia tidak terkena kewajiban puasa. Ternyata siangnya suci, sorenya suaminya pulang. Dua-duanya pihak yang tidak terkena kewajiban puasa, maka boleh bagi dia untuk makan minum dan juga boleh bagi dia untuk berhubungan badan. Ini ilmu Pak. Maksudnya pun keberipun ko ilmu sakit dipun praktekakan. Ketika Anda safar kemudian mau pulang kering dulu ya telepon. Ini gimana gimana? Oh iya iya ini ini, ini. diatur sedemikian rupa. Hadirin kaum muslimin jami'an. Kita masuk sekarang pada pertemuan sesi yang kedua ini adalah tentang amaliyah di bulan Ramadan. Seandainya ada yang mau bertanya, silakan pakai kertas. Enggak ada yang bawa tulisan? Ya silakan tanya langsung nanti. Ya. Amalia di bulan Ramadan banyak sekali. Di antaranya adalah membaca Al-Quran, karena memang bulan Ramadan disebut dengan bulan apa? Bulan Quran, Syahrul Quran. Amal yang lainnya adalah bersodakoh. Nabi disebutkan dalam sebuah riwayat kanan Nabi SAW ajwadun nas. Rasulullah adalah seorang manusia yang paling dermawan. Suka berbagi, senang memberi wa ajudu ma yakun fi ramadhan dan dermawan yang paling dermawan beliau adalah di saat di bulan ramadhan ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemar memberi membantu berbagi apakah itu makanan ataukah itu finansial, keuangan, ataupun yang lainnya. Kalau itu bentuknya iftar, bentuknya memberi sodako berupa buka puasa. Ya, maka Rasul mengatakan man aftara sa'iman falahu ajru siyamihi atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam min ghairi ayin qasamin siyamihi syai atau min ujurihi syai'. Barang siapa yang memberikan makan atau memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka bagi dia pahalanya semisal pahala yang diraih oleh orang yang berpuasa tersebut. Nilainya besar. Masya Allah. Maka marilah kita kaum muslimin di bulan Ramadan ini ya senang berbagi dengan tetangga kanan kiri kita kalau kita punya makanan bikin makanan agak banyak berikan kepada orang saudara kita ikhwan kita ya yang kemungkinan masih kurang kita kirim kolak atau es buah ya ini bikin apa es buah eh, enggak yang bikin eh, pinggir jalan itu maksudnya dia beli nggak apa-apa Libuat dia, libuat tetangganya. Sodakoh. Berupa makanan. Sodakoh berupa uang dan sebagainya. Nah, perlu kami sampaikan oleh kaum muslimin, sodako-sodako tersebut Jangan antum pikirkan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang kaya. singa kaya duite, buatan Pak. Bahkan orang yang miskin, yang kurang dalam harta, kalau dia bersodakoh, maka nilainya di sisi Allah lebih besar daripada seorang yang kaya ketika dia bersodakoh. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat beliau ditanya ayu ayu sadaqati adamu ajran ya Rasulullah Sodakah yang seperti apakah yang nilainya lebih besar? Rasul mengatakan anta sedakta wa anta sahihun syahihun tahshal faqra wa ta'ammal hina wa ta'ammal ghina. Sedekah yang nilainya besar di sisi Allah adalah engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat. Karena nek meriang-meriangan kau sedekah lawis wajare. Nguri kawis meriang-meriangan. Bumbung teh surip. Nah ini sodako dalam keadaan masih sehat. Syahihun dalam keadaan bahil. Senang menyimpan uang, senang menimbun uang. Oh dunyaku tambah, tambah. Ya, kemudian dalam keadaan itu engkau takut miskin dan sedang berangan-angan untuk menjadi kaya. Aku harus tuku lemah kie, tuku sawah, bangun umau, kakek program. Dalam keadaan seperti itu antum bersodako, Duit mungmungan lah Bersodako ya kurang. Kau tetap bersodako, anda mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang yang kaya. Walaupun nominalnya lebih besar. Wong sing duit akeh nak satu sewu gampang pak. Wong duit akeh lah, kalau orang yang kurang satu saya undelang uh apa ngapa ya ngelajan, Priwe ya mana-mana. Aku betesi butuh tapi tidak mengapa. Sodakokan. Ini lebih besar nilainya. Nabi mengatakan dalam hadis secara umum, "Inna 'idamil jaza min 'idamil bala." Sesungguhnya nilai pahala seseorang itu setara dengan nilai kerepotan dan kesusahan yang dia alami. Sodaka ini kaum muslimin jangan dianggap sia-sia. Bahkan uang yang disodakokan itu akan bertemu kembali nanti di akhirat. Saya mau bertanya kepada hadirin dan insya Allah semuanya bisa menjawab. Nah, tiang nek mati niku di peta mati mutan mak? Hah? Mutan? Mutan? Nah, Orang kalau mati hartanya itu tidak dibawa mati. Sebab apa? Lanek di lebok namung kuburan ya eman-eman bosok tengkana. Duit atusan juta lebok namung ngisore apa kain kafan ya mubah di keduk maling mambu. Nah. Baik, Ikhwan. Tetapi waikum muslimin, harta itu bisa dibawa mati. Loh, katanya tidak bisa. Tapi kok bisa? Bisa pembetan Pak? Harta digawa mati bisa? mungkin jenengan ngomong orang bisa lagi kepripun? Nah, kelalen. harta itu tidak bisa dibawa di, tidak terbawa mati kaum muslimin. Disebutkan dalam nas jawabannya jenengan is benar kok malah jadi salah maning sih. Ya Yattabiul itu salah Orang yang mati itu akan diiringi oleh tiga hal ketika diusung ke kubur. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya fayarji'u tsani wa wahid. Dua yang pertama kembali, harta dan uang kembali ke dunia. Dan yang bersama dia nanti di alam kuburnya adalah amal perbuatannya. Ini dalil bahwa harta itu tidak bisa dibawa mati, tetapi harta itu bisa dibawa mati. Loh. Caranya ya kaum muslimin adalah dulu pernah ada seorang alim alim kaya dia suka berbagi, memberi sama sesama, membantu fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua yang tidak mampu, membantu pendidikan, pondok yang di atas ahlu sunnah, membantu ini, membantu, Masya Allah. Ditanya sama seseorang, apa jenengan orang senang kami dunia, yang dunia itu ngomong baik. Ya ting cangcung-cangcung enak temen ketone apa orang seneng dunia. Jawabannya adalah saya suka sekali harta. Saya orang yang paling senang dengan harta. Saya paling bahil, saya paling senang dengan harta. Loh, kenapa dibagi-bagikan? Karena saya senang dengan harta, maka harta itu saya bagikan kepada fakir miskin agar supaya harta itu nanti di akhirat kembali ke saya. Wong oh, dunia pun balik mani mengaku. Inilah weko muslimin. Sodakoh menyebabkan harta itu terbawa sampai ke alam akhirat. Caranya seperti itu. Harta ini dititipkan kepada fakir miskin. Ya, supaya nanti di akhirat kembali kepada kita. Tapi ngomongnya jangan dititipkan, Pak Kiakun dua limang juta tak titip nak nako ya. Lah sing diwehi mikir lah, kok nak senteng nak aku kok priwe. Jangan ngomong dititip nak ini sodako buat antum 5 juta. Uh, akhir teman di apa apa. Ngembentilim balik mani nang akhirat mengaku. Caranya seperti itu. Ini pondok dan di sini ada pembangunan pondok ya masya Allah sudah sampai ngecor pilar bantu ini ada uang satu juta buat beli semen. Uang ini akan kembali nanti di omel kiamah. Terus seperti itu. Ini orang yang cinta harta. Tidak mau hartanya sia-sia terbuang. Dia kepengen hartanya akan dia raup lagi di akhirat nanti dengan nilai yang berkali-kali lipat. Ini orang yang cerdas harta itu tidak hilang dengan cara seperti itu. Ha, berarti mari kita bersodakoh. Ngemutan pak? Apa si mikir lah, emang-emang temen duit ya, tiwa kena ngobong. Sodakoh ini ekonomi muslimin tidak mengurangi harta. Jenengan dua duit sejuta diberikan kepada fakir miskin seratus ribu. Dari berapa? Gari pinten? Salah. Gari satus. Kalkulatornya kewalik apa? <laughs> Disebutkan dalam Al-Quran Ma'indallahi bakin Wa ma'indan nasi Ya apa? Wa ma Saya, saya lupa telah setelahnya. Wa maka indallahi bakin. Bukan ayat Al-Qur'an ini. Sesuatu yang ada di sisi Allah itu kekal. Jadi yang seratus ribu yang kita sedekahkan itu kekal itu yang tetap ada. Lah sing sangatus garap enteng. Enteng mboten, Pak? Enteng. Ngutuk apa ya warna-warna lah kebutuhan urip. Ana ngutuk janganan, ana sing ngutuku jajan bocah, ngombe listrik, PDAM, ngutuk bensin. Ngesuk wis gari pira 200. hilang, mboten? Ilang. Teng. Jan nek ditakoni Duitnya gari pira disodawakan satu. Kantun pinten berarti pak? Satu satu ya. Hadirin kaum muslim jami'an. Sehingga mari kita suka memberi, membantu. Terlebih lagi di sini ada pem, eh, pembangunan pondok. Masya Allah kesempatan bagi antum. Untuk bisa meraup pahala. Apalagi di bulan Ramadan. Pembangunan masih berjalan. Kebutuhan tempat sarana pendidikan. Gotong royong ta'awun al birri taqwa. Tahun dengan tenaga, pikiran, harta benda, itu semuanya tidak akan sia-sia, hilang, tidak. Lan yudi'anallah, Allah tidak akan menyanyiakan seorang yang beramal kebaikan. Ya, bisa dipahami hadirin. Kemudian berikutnya, amalia di bulan Ramadan yang lain adalah membaca Al-Qur'an. Ya, hadirin yang ada di sini bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sudah mahir baca Quran atau mutan atau tereng? Hah? Dereng ya? Dereng. Cepat-cepat Pak. Sinau sing mempeng baca Quran kanti mahir. Mahir di sini apa maksudnya mahir? Tuntutan membaca Al-Quran itu dengan tajwidnya, sesuai dengan hukum huruf masing-masingnya. Tuntutan tahsin membaca dengan bagus. Laisa minna malam itaghanna bil Quran kata Nabi. Beliau bersabda bukan termasuk dari pengikutku seorang yang tidak mendendangkan Al-Quran dengan suara yang bagus. Mahir, cepat-cepat, jangan terlambat. Kenapa? Karena orang yang mahir membaca Al-Quran, benjing teng akhirat selevel dan setingkat dengan para malaikat utusan-utusan Allah yang mulia. Bukan selevel manusia biasa, Pak. Levelnya setingkat malaikat. Nah, ini dia. Sing jenane golet kedudukan iku abot mboten abot. Goleti jabatan modale kathah mboten kathah Ngeri nek jagoan lurah modalnya pinten pak? Satu juta? Loh kurang sini iki pak. Ratusan. Bisa tiga ratus lima ratus Bahkan ada yang sampai satu miliar. Ya, ada. Hanya paling jadi lurah tok. Ya, sing bendina kondangan ngana kondangan ini ya. kasih lenteng ke kondangan ya la haula wala quwata billah cuman sebegitu tok ada pun orang yang belajar Al-Quran itu mahir dengannya seperti malaikat-malaikat yang mulia. Rasulullah mengatakan, Man yakrul Qur'ana wa huwa mahirun bihi au kama barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir pandai dalam membacanya fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah maka dia bersama para malaikat-malaikat utusan-utusan Allah kiram yang mulia bararah yang baik-baik mari kita wakil muslimin apalagi kita di bulan Ramadan di, di luar bulan Ramadan kita biasa membaca di bulan Ramadan lebih kali lipat Waladiyatataka, yatataka, waladhi ada Adapun orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Bukan karena unsur kesengajaan bacanya salah. Tapi karena memang kurang mampu. Maka orang yang seperti ini falu ajran. Bagi dia dua pahala. Pahala belajar dan pahala membaca. Jangan takut salah. Salah itu guna dibenarkan Hada ikhwan, sehingga marilah kita memperbanyak belajar ilmu Al-Qur'an dari sisi bacaan. Apalagi dengan sisi dengan sisi Al-Qur'an dengan makna dan kandungannya ini hal yang luar biasa. Sehingga membaca Al-Qur'an ya kaum muslimin keutamaan yang lainnya apa? Hmm? nyantum tahu? Al-Quran akan datang nanti di Yomel Kiamah sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa'innau yati yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Karena Al-Quran nanti di Yomel Kiamah akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Al-Quran datang kepada Allah. Al-Quran mengatakan, Ya Rabb, manatuhun nama bil Aku mencegah dia tidur di waktu malam karena dia membacaku dan menghafalkanku. Fasyafi'ni fi, maka berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya maka orang itu pun mendapatkan syafaat dari Al-Quran syafaat itu kepentingannya apa ya kaum muslimin syafaat itu kalau dibahasakan dengan mudah bantuan agar orang tersebut terselamatkan dari adab Allah itu diantara jenisnya jadi mamanya ada seorang difonis kamu masuk neraka Lima tahun di neraka. Oh lima tahun bak, lima tahun berapa hari? Angel <laughs> puluh 365 kali 5 berarti. Satu harinya di akhirat itu kalfi Satu hari di akhirat itu setimpal dengan seribu tahun bilangan di dunia ini. Waduh, modar niku, Pak. <laughs> Aduh, dibakar nerak selama seperti itu. Eh ternyata ketika seorang itu luk lagi dan jangan contohnya jangan kita ini contoh jelek. Hmm. Seseorang dalam keadaan sudah di melihat neraka panas dingin sudah takut yang luar biasa tiba-tiba diberitahukan, ha kamu balik hadap, putar haluan." Lu kenapa? kamu mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Allah mengizinkannya supaya engkau tidak jadi masuk ke neraka. Balik hadap. Langsung masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Selamat dia dari neraka. Dan masuk ke dalam al-jannah. Kalau demikian yang namanya syafaat penting tidak? Penting. Di antara yang bisa memberikan syafaat adalah Al-Quran. Lu Al-Quran kan apanya? Kita meyakini ini wa muslimin. Bagaimana nanti di sana? Wallahu alam bisawab. Sebagaimana yang namanya mati. Mati itu bisa mati, Pak. Di zamannya nanti ketika alul jannah masuk dalam surga, penduduk neraka masuk dalam neraka, maka diperlihatkan ada druna mahada, tahukah kalian apakah ini? Hadal maut. Ini adalah kematian. bentuk dalam wujud kambing gibas. Kemudian disembelihlah kambing tersebut dan matilah sang mati. Mati, telah mati. Tidak ada lagi kematian setelahnya. Kemudian dikatakan kebarul jannah khuludun la mautala. Kekal kalian di surga. Kalian tidak akan pernah mati. Disebutkan dalam alunar huludun la maut. Kekal kalian di neraka dan kalian tidak akan mati karena mati telah mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Membaca Al-Qur'an oleh kaum muslimin banyak faedahnya. Di antaranya orang yang membaca Al-Qur'an satu hurufnya berapa? Sepuluh kebaikan. Hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah SAW menyatakan Man qara'a harfan min kitabillah Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an fakana lahu bi hasanah maka bagi dia satu kebaikan untuknya Ma qulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa mimun harfun wa lamun harfun Tidaklah aku mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Berarti kalau menyebut alif lam mim sudah berapa? 30. Ning dengan ya jangan merasa uh telung puluh ya is akeh ya. Ya Islam mendina guru alif lam mim. Ngesuk alif lam mim. Top selera rendah temen nek babakan duit kepenginnya sing atusan juta ya ha? babakan pahala alif lam mim tok sing mending wis puluh itu jangan seleranya rendah seperti itu Pak baca semuka salaman satu juz Masya Allah itu akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda ha? sebelum kita teruskan mungkin ada pertanyaan monggo Latihan puasa nggih. Itu sebuah musibah yang banyak menimpa. Ah, pertanyaannya ada orang yang tua di masa mudanya tidak puasa. Tapi dia muslim. Apakah wajib dia mengkodo pada tahun-tahun yang telah lalu? Saya sebutkan fatwa Syekh bin Uthaymin Hampir serupa dengan ini. Di majmuk fatwanya beliau. Seorang wanita ada sebuah pola pikir kalau umur di bawah 15 tahun itu belum balik. Belum oh. Ketika sudah lewat dari 15 maka baru disebut oh. Wanita tersebut tidak pernah puasa sebelumnya. Dia puasa ketika umur 15 lebih. Padahal haidnya dia umur 12. Dia sudah kok, Umur 12. Dia berarti tidak berpuasa pada tahun dia umur 12, 13, 14, 15. Syekh menjawab, kamu harus puasa 4 bulan. Karena Anda salah dalam hal ini. Dan tidak ada odur untuk tidak berpuasa. Nah, jawabannya beliau seperti itu. Bahkan ketika ada orang yang bertanya, saya tidak tahu jumlahnya berapa, saya lupa. Jawabannya Syekh, Anda perkirakan kira-kira berapa. Yang kau perkirakan dengan lebih condong daripada 50%. Saya ini kayaknya sekian ini jumlah yang sepertinya. Maka berpuasalah seperti jumlah itu. Bisa dipahami hadirin? Ini orang yang memang muslim, dia terkena kewajiban mengkodok puasa. Ada pertanyaan, anak punya dua orang pekerja di rumah. Ketika bulan Ramadan tidak berpuasa dan kami menyediakan makan bagi keduanya, apakah kami berdosa? Naam, berdosa. Ini ta'awun alal ismi wal udwan. Ini berdosa karena ada sisi Anda bertahun membantu dia untuk bermaksiat. Ya. Maka kaum muslimin rahimani jami'an sebagaimana seorang yang buka warung. Dia buka warung. Dia menyiap baru makan maksudnya. Ya. Kalau warung kelontong ya apanya yang mau dimakan, Pak? mau makan keset silahkan. Orang <laughs> ya. makan maksudnya ya. Iya. Dia buka siang-siang. Cuman kadang ditutupi dengan korden tok. Nah, dia beli makan di situ. Ini menyediakan orang untuk berdosa. Nggak boleh. Dilarang itu. Ya. Saya cuma lupa fatwa siapa tentang hal ini. Dilarang. Karena ada unsur ta'awun alal ismi wal udwan. Begitu. Bisa difahami hadirin? Adapun kepada sang pekerja kita, kita beritahukan kewajiban puasa. Kalau dia tidak mau berpuasa, dosa dia. Kita terlepas dari tanggung jawab. Bisa dipahami? Karena dia sudah balik, sudah berdewasa sudah kita nasihat ingatkan ini puasa kita tidak menyediakan makan dan minum kecuali di waktu buka. Kalau kamu mau bawa pulang makan minum karena memang jatah makan siang dibungkus dibawa pulang boleh. Dia mau puasa dan tidaknya urusan dia dengan Allah Azza wa Bisa dibahami hadirin? Ya. Karena kita tidak bisa memaksa. Ya, kita memaksa tidak bisa. Itu ibadah

yang pertama. Yang hmm. kedua tak daulus atau artis yang bersama-sama itu dibolehkan apa itu sunnah itu. Ya ya ya. Pertanyaan pertama berkaitan dengan niat. Niat itu disebutkan tadi belum dibahas di sini ya. Iya. Nah, tadi dibahas di Karang Moncol. Karang Moncol namanya sana? Iya. iya. Kalau jenengan hadir, hadir tadi di sana, ada jawabannya sudah bang. ya sudah kita los kembali. Niat itu, wa'ikom muslimin, kalau puasanya fardu itu harus harus di malam hari. Kalau niat puasanya puasa sunnah, bisa niatannya itu dadakan. Hal ini disebutkan dalam dua riwayat. Rasul mengatakan malam yubayiti siam La siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Ini berkaitan dengan puasa yang wajib. Adapun kalau puasa yang sunnah, Rasul ketika masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha istri beliau bertanya hal indakum min syai' Apakah kalian memiliki sesuatu yang untuk bisa dimakan? Aisyah mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Qala fani dan saum atau asumu al yom, Maka hari ini saya akan berpuasa. Karena tidak ada makan ya sudah. Saya hari ini tak puasa. Beliau tidak berniat tadi malam kalau besok mau puasa. Puasa itu dikarenakan hari itu tidak ada apa? Makanan. Ini niatnya dadakan. Sekarang pembahasannya adalah niat itu apa, Pak? Apakah bentuknya itu harus membaca nawaitu sama rodin Terus apa lagi, Pak? Ha -ha. Itu dalilnya di Pak, wonten Pak? Ada, iya. Tapi tidak ada dalilnya, Pak. Disebutkan <clears throat> oleh para ulama Lafadznya seperti itu tidak pernah terjadi di zaman sahabat. Di zaman Nabi tidak pernah terjadi. Sehingga tidak ada satupun sahabat yang meriwayatkan lafat niat nawaitu atau usolli. Tidak pula zamannya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu muncul belakangan. Bukan zamannya salaf. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwan muslimin rahimani warin jami'an niat itu adalah mahalluha hafil qalb, tempatnya di hati. Karena niat itu maknanya adalah tujuan. Misal mamanya seorang ya ngambil nasi, ngambil pakai piring, sendok nasi, lauk pauk. Ditanya, mau ngapain jenengan? Kan pertanyaannya wagu. Isinya kalau piring, segar dan namanya kor diarani arep macul lho kepriwung arep kok macul. Tidak usah tanya maunya apa, ya madang sana sega. Bisa dipahami hadirin? Itu sudah niatan. Orang mamanya maling nyolong bengi-bengi pak nggak linggis buka jendela lawang pintu lemari ngambil duit ketangkep tangkap kau polisi Apakah dibenarkan sang pencuri mengatakan, Pak polisi maaf, saya tidak berniat mencuri. Karena saya tidak mengatakan, itu mencuri. Apa polisinya mau menerima alasan itu? Ya tidak. Polisi yang cerdas akan mengatakan, lah kamu kan tadi malam masuk. Bawa linggis itu apa maksudnya? Kepengen ngapa jenengan? Lemari wong didongkar kepengin apa? Nyolong, Bok. Ya itu adalah niat, wis. Bisa dipahami hadirin? Iya. Tidak dibenarkan orang mengatakan saya belum niat. Oh, sudah ada tujuan kok. Ini yang namanya niat. Sehingga apakah niat itu uh, harus setiap malam Jawabannya adalah kaum muslimin, para ulama menyebutkan niat itu ketika seorang mendengar pengumuman pemerintah besok hari Ramadan tanggal 1 Ramadan malam ini kita sudah traweh dengan kita tahu bahwa bulan ini sudah Ramadan otomatis kita tahu kewajiban untuk berpuasa Orang sama ditakoni rikar puasa pora, Ya otomatis. Wong muslim kok. Paham, Pak? Paham. Makan sahur itu lebih lagi sebagai bukti. Makan sahur bengi-bengi dadakan gawe sari ini do goreng sebagainya nu ngapa-ngapa sih gie gak orang ngerti ke Ramadan oh iya itu sudah niat tersendiri lah bagaimana kalau dia lupa dan ternyata tidak sahur malam itu Apakah hari itu dia tidak berpuasa? Jawabannya dia sudah berniat. Karena niat per satu kali dalam satu awal bulan Ramadan cukup bagi dia. Kenapa? Karena siang namanya muslim itu sudah berkeinginan puasa selama satu bulan. Dados saya nggak jenengan manggini kula aturaken tentang Karang Moncol umpamane pun kita tanggal 10 Ramadan ditakoni mas ngesuk puasa Ramadan apa ora lho ya puasa ora sama ditakoni ngisuk tesi tanggal 11 puasa mboten ngenjang Pak puasa ora sama ditakoni iso niatan puasa karena besok masih tanggal 11 Ramadan begitu seterusnya sampai ketemu tanggal terakhir pemerintah mengumumkan Malam ini sudah terlihat hilal tanggal 1 Syawal sehingga besok kita kaum muslimin menunaikan salat Idul Fitri. Karena itu malam ini segera zakat fitrah dibagikan. Itu sudah jelas pemerintah mengumumkan seperti itu. Besok kita salat fitri, Idul Fitri. Zakat selesaikan urusan. Selesai ditakoni rikanang wong ngisuk tes niat puasa pora Jenengan ngomong apa Pak? Ya ora. Tidak ada niat besok puasa karena besok sudah Idul Fitri. Itulah yang namanya niat. Bisa dipahami hadirin? Iya. Pertanyaan berikutnya. Oh, tadarus. Kalau tadarus itu berupa membaca Al-Quran bareng-bareng dan dipimpin itu tidak ada sunnahnya Pak. Membaca Al-Quran masing-masing sendiri-sendiri. Iya, karena bid'ah itu bisa dari sebab jenis ibadahnya. Kalau jenis ibadahnya baca Quran, baca Quran syari'i Pak. Tetapi dari sisi tata caranya di mana Nabi tidak mengajarkan untuk membaca bareng-bareng begitu, ini tidak ada caranya. Maka jangan diadakan cara-cara yang tertentu-tentu yang tidak ditentukan dalam syariat. Bagaimana kalau kita baca dan ada yang nyimak? Ini boleh. Karena Nabi belajar kepada malaikat Jibril seperti itu. Mengajarkan Al-Quran Jibril kepada Nabi. Nabi memperhatikan. Ini dia. Karena apa? Dengan kita membaca Al-Quran, didengarkan oleh seseorang, menyimak dia, kalau salah dibenarkan, ini namanya belajar, termasuk yang diajarkan dalam agama kita bisa dibahami hadirin ya ada pertanyaan tentang sholat raweh yang 23 rakaat apakah merupakan sholat yang dicontohkan zaman sahabat Nabi jika iya, apakah sahabat tersebut milisi sunnah Nabi? Pembahasan tentang uh, sholat raweh ada kitabnya yang bagus. Kitabnya Syekh Al-Albani. Kitab sifat salat tarawih Nabi. Di situ dibahas oleh beliau dengan dalil-dalil dan penjelasan kedudukan masing-masing hadisnya. Sebutkan oleh beliau 11 dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan maka ma zada Rasulullah ala ahda asyara rak'ah. Rasulullah tidak pernah menambah dari 11 rakaat Adapun riwayat yang sahih juga 13 itu karena ada dua rakaat ba'diyah Isya. Maka seakan-akan jumlahnya berapa menjadi 13. Ini dia. Kemudian beliau sebutkan di situ sanad atau riwayat yang menyebutkan 23 rakaat. Riwayatnya Umar bin Khattab disandarkan kepada Umar bin Khattab dan beliau buktikan riwayat itu lemah tidak bisa dipakai. Ini dia. Sehingga pendapatnya Syekh Al-Bani dalam hal ini adalah 11 rakaat bukan eh, uh, 23 atau 12 atau 21 atau lebih dari 11 bukan. dokuatkan kuatkan yang 11. Adapun riwayat ulama adapun ulama yang lain seperti Syekh Muhammad Ibni Saleh Al-Utsaimin beliau menyebut dengan dalil umum salatul lail masna masna Sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Kata Syekh bin Uthaymin, ini tidak ada batasannya. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat terserangko. Kemudian sampai menjelang subuh, kor witir satu selesai. Sehingga mau berapapun riu rakaatnya boleh. Ini pendapatnya Syekh Ibn Uthaymin. Sehingga yang 23, kadang mereka berdalil dengan menggunakan hadis umum ini. Salatul lail matna matna. Tetapi dibantah oleh Syekh Al-Albani bahwasanya dua-dua yang dimaksudkan adalah prakteknya Nabi. Nabi juga dua-dua dan ini yang paling sering. Sholat terawih itu kan ada beberapa cara. Dua, dua, dua, dua. Kemudian witirnya dua, satu. Ada yang empat, empat. Witirnya langsung tiga. Ada beberapa cara yang lainnya disebutkan dalam sunnah. Yang paling banyak dua, dua, dua, dua, dua, satu. Jangan dua, dua, dua, dua langsung tiga itu tidak ada sunnahnya. Maka tafsiran salat Nabi, salatul lail masna mata, salat lail itu dua-dua artinya sebelas rakaat. Karena praktek Nabi adalah tidak lebih dari sebelas. Bisa dipahami hadirin? Hmm. -mm. Ada lagi? Ada pertanyaan yang hampir sama. Berapakah jumlah rokaat terawih yang sesuai dengan sunnah Nabi? Ya sudah tadi. Ibad ya, kami selat tarawih berjamaah 23 rakaat. Haruskah saya mengikuti imam sampai selesai 23 rakaat? Pertanyaan kedua jawabannya adalah wa muslimin. Uh, anda kalau belajar tentang ini, belajarlah, belajarlah. Cari dalil yang di situ. Jangan taklid, belajar. Ketika Anda dapati ilmu yang kuat adalah sebelas, carilah masjid yang sholatnya sebelas. Sehingga tidak bimbang. Kenapa Terdapat hadis lain. Man qama mal imam kutiba lahu ka qiyami lailatin hatta kutibalahu kakiyami lelatin. Barang siapa yang sholat traweh bersama imam sampai selesai syaratnya, sampai selesai, maka bagi dia seperti pahala sholat semalam suntuk. Para ulama mengatakan kalau Anda mengikuti pendapatnya para ulama yang seperti Syekh bin Uthaymin tadi dua rakaat dua rakaat dua rakaat dua rakaat boleh sampai 23 Anda kalau menginginkan pahala ditulis semalam suntuk Anda harus ikuti sampai selesai yakni 23 rakaat. Ini kalau Anda berpijak dengan pendapat sebagian ulama yang yang lain. Jangan diputus 8 rakaat pulang witir di rumah sendirian. Itu tidak ada sunahnya dan tidak ada pendapat ulama seperti itu. Itu pendapatnya ulama lemah sekarang. Ya, yang benar supaya tidak ragu salatlah terawih di mana di situ sebelas rakaat. Sehingga tidak ragu. Wallahu alam biswab. Ada lagi? Tinggal satu. Ya, monggo.

Jangan minta yang mentahnya lagi, Pak. Ya, ini apa? ini Niku keterlaluan uli mentah, Pak. Tetapi Syekh menyebutkan Ibnu Taimin harus lengkap. Ada berasnya, ada lauk pauknya, ada sayurnya dalam satu plastik itu. Ya. Dan ini kadang membuat repot. Repot nonton, Pak. Repot dimasak setidik tok lah marang urung <laughs> ngerepoti ya antum mau ngasih daging berapa satu plastiknya sekilo daging sapi mau oh, kelarangan ardiwe sepetil lah keluarganya bibirang-pirang kursa ngerepoti sehingga itu pun sah secara syar'i tapi ada takarannya berapa e, gram dan berapa takarannya masing-masing ada Cuman kata Syekh Ibnu Taimin yang mudah adalah dengan berupa makanan langsung yang siap saji. Begitu wallahu alam bisawab. Bagaimana hukumnya orang yang tidak puasa Ramadan tetapi menjadi imam dalam solat, baik wajib atau solat raweh? Hah? jawabannya ya kebangetan makmum milih-milih imam. <laughs> Oh. Aduh, orang puasa di imam kebangetan makmum ini, Pak. Ya. Wallahu alam bisawab demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.